Di mana beliau dalam asuhan pamannya Abu Talib. Dan pamannya ini Abu Talib sangat menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau terus memberikan perlindungan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bahkan setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam menyeru apa yang telah beliau seru. Mendakwahkan manusia dinul haqq. Mengajak mereka untuk kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat orang-orang Quraisy mereka mencoba untuk mencari-cari jalan untuk menyakiti Rasulullah, memudaratkan Nabi alaihi salatu wasallam bahkan sampai kepada tingkatan ancaman pembunuhan. Namun selama Abu Talib radhiyallahu uh, eh, Abu Talib hidup maka orang-orang Quraisy mereka tidak mampu melakukan hal itu mazalat Quraisyun ka'ah madama Abu Talib hatta tufi Abu Talib bahwa orang-orang Quraisy mereka takut untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga meninggalnya Abu Talib Kemudian pada usia 12 tahun maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melakukan perjalanan perdagangan pertamanya bersama dengan pamannya ke negeri Syam. Dan dalam perjalanan itulah terlihat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang rasul yang akan diutus Allah Subhanahu wa taala terjadi pertemuan Rasulullah Alaihissalam dan yang bersamanya dengan seorang rahib pendeta Bahira dan dari Bahira inilah dia menyampaikan hal-hal yang menunjukkan bahwa pada diri anak ini yaitu Rasulullah alaihi salatu nampak bahwa dia adalah seorang yang akan menjadi orang yang mulia yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Sahih Sirah Nabawiyah riwayat Abu Bakar Al-Kharaiti dari jalur Yunus bin Abi Ishaq dari Abu Bakar bin Abi Musa dari ayahnya yaitu Abu Musa radhiyallahu taala anhu beliau berkata kharaja Abu Talib ila Syam wa ma'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Lalu ketika Abu Talib keluar menuju ke negeri Syam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu beliau masih berusia 12 tahun fi asyakhin min Quraisy bersama dengan beberapa rombongan rombongan orang-orang tua para syekh dari kalangan Quraisy. Falamma asyrafu 'ala rahib yakni Bahira maka tatkala mereka melihat seorang rahib seorang pendeta dari ahlul kitab yaitu Bahira dan Bahira ini sebagian ahli sejarah mereka menyebutkan bahwa dia bernama Jerjis bin Iskandar. Dan dia termasuk di antara pendeta yang mengingkari Musa alaihissalam sebagai Tuhan. Sebagai sesembahan. dan dia beriman dengan apa yang dibawa oleh Musa dan apa yang dibawa oleh Isa alaihi salam akan tetapi Bahira ini dia menekuni ilmu sihir dan ilmu nujum akhirnya dengan sebab inilah dia pun diusir dikeluarkan dari perkumpulan para pendeta, para ruhban dan dikucilkan. Akhirnya dia pun tinggal mengambil tempat tinggal di uh, tempat yang itu adalah merupakan jalur perdagangan di mana orang biasanya berlalu lalang di tempat tersebut pada saat mereka hendak berdagang dari Makkah menuju ke negeri Syam Biasanya mereka melewati tempat ini. Nah, di sanalah tinggal Bahira ini. Dan dia membuat tempat ibadah, kuil untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit banyak dia mengetahui tentang tanda-tanda kenabian. Dan meyakini bahwa akan muncul seorang rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman Inilah yang menyebabkan kemudian Bahira ini mengetahui bahwa pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu padanya terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia akan menjadi seorang yang besar. Maka tatkala mereka melihat rahib, habatu fahallu rihalahum. Maka mereka pun singgah dan mereka pun uh, mengikat kendaraan-kendaraan mereka. Fakharaja ilaihimur rahib. Maka pendeta itu pun Bahira keluar untuk menemui mereka. Wa kanu qabla dhalika yamuruna bihi fala yakhruju wa la ilaihim. Padahal sebelumnya setiap kali mereka melewati tempat itu, setiap kali mereka singgah di tempat itu, pendeta ini tidak pernah ya keluar dan bahkan tidak pernah menoleh kepada mereka. Nah, dibiarkan begitu saja. Namun kali itu ketika mereka bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam maka rahib ini pun keluar. Seakan-akan dia mengetahui bahwa ada sesuatu di antara mereka ini. قال فنزل وهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم maka pendeta ini pun turun pada saat mereka sedang me mengistirahatkan kendaraan-kendaraan mereka, mengikat kendaraan-kendaraan mereka, maka pendeta ini pun mulai memperhatikan mereka satu persatu, diperhatikan orang per orang, terus dilihat sampai dia melihat seorang anak kecil. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pun mengambil tangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakala maka Bahira ini pun mengatakan, Hada Sayyidul Alamin. Ini adalah seorang pemimpin seluruh alam. Dalam riwayat Al-Imamul Baihaqi ada tambahan, dia mengatakan, Hada Rasulul Rabbil Alamin. Ini adalah Rasul, utusan dari Rabbul Alamin yab'athuhu Allahu rahmatan lil alamin di mana Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Perhatikan ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Jadi semenjak kecilnya beliau sudah demikian banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang mulia. Menjadi seorang besar. Termasuk di antaranya adalah persaksian dari Bahira ini. Dan itu dipersaksikan oleh mereka yang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di antaranya Abu Talib. Ini juga semakin menguatkan bahwa pada hakikatnya Abu Talib mengetahui keponakannya ini adalah seorang Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bait-bait syair yang telah kita sebutkan sebelumnya, dia menunjukkan keyakinannya bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min khairi adyanil bariyati dinah merupakan agama yang terbaik, agama yang terpilih. Namun disebabkan karena takutnya dia mendapatkan celaan dari kaumnya. Laulan malamatu au hadaru masabbati. Kalaulah bukan disebabkan karena takutnya celaan, olokan dari kaumnya, maka dia akan memeluk Islam sampai pada akhir hayatnya subhanallah Allah subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepadanya dan enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah faqala lahu asyafun min quraisy maka para syekh dari kalangan Quraisy ini pun berkata kepada Bahira ini wa ma ilmuka apa pengetahuanmu kok sampai kamu mengatakan bahwa anak ini sayyidul alamin Rasulullah Rabbil Alamin. Apa pengetahuan? Apa ilmumu? Faqala, maka berkata rahib ini, Innakum hina ashraftum minal aqabah, lam yabqa syajarun wala hajarun illa kharra sajidah. Bahwa kalian tadi, pada saat kalian muncul, maka tidak terlihat pohon, bebatuan, melainkan pohon dan bebuatan itu semuanya tunduk kepadanya. Semuanya tunduk kepadanya. Dan tanda-tanda ini subhanallah diketahui oleh Bahira ini. Wala yasjuduna illa li nabi. Dan mereka tidak sujud kecuali kepada seorang nabi. Pohon sujud kepadanya. Membuat pohon sujud kepadanya. Ini tanda bahwa dia adalah seorang nabi. Wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwati asfal min ghudrufi katifihi dan sesungguhnya aku mengetahui dia yakni semakin menambah keyakinanku bahwa dia adalah seorang rasul bahwa ada tanda kenabian yang terdapat di bagian bawah dari tulang bahunya di bagian belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam situ ada tanda dan memang benar demikian ya termasuk di antara yang menunjukkan bahwa beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diketahui oleh ahlul kitab mereka dahulu mengetahui tanda itu ada di bagian belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Termasuk di antaranya ketika Salman Al Farisi rahimahullah radhiyallahu taala anhu mencari Islam nah dalam perjalanan Islam beliau yang demikian panjang sampai beliau berada di Madinah dan bertemu Rasulullah alaihi salatu wasallam dan termasuk di antara yang hendak beliau buktikan kebenarannya adalah tanda kenabian yang ada di bahagian tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau melihat itu. ta'aman. Kemudian Bahira ini pun kembali. Dan Bahira membuat makanan untuk mereka. Membuat makanan untuk mereka ini. Ya, padahal sebelumnya tidak pernah dibuatkan makanan bahkan menoleh pun tidak. Falamma atahum bihi wa kana huwa fi ra'iyatil ibil maka tatkala Bahira ini datang kepada mereka, mendatangi mereka dan ketika itu beliau sedang mengembalakan unta. Beliau sedang mengembalakan unta, yakni Rasulullah alaihi wasallam. Faqala arsilu ilai. Kata Bahira, kirimkan makanan ini kepadanya pada anak itu. Faakbala wa ghamamatun Maka dia pun datang dalam keadaan awan itu selalu melindungi dia. Ini di mana dia berjalan, di situ ada awan. Subhanallah. Awan terus menutupinya dari terik matahari. Falamma dana minal qaum khal. maka tatkala beliau mendekati kaum, jadi ketika Rasulullah SAW alaihi wasallam datang, dari mengembalakan unta pada saat dia datang awan melindunginya dari terik matahari. Ketika dia mendekati kaum tersebut, qal unzuru ilaihi alai Coba perhatikan dia. Di atasnya selalu ada mendung yang menutupinya, awan yang menutupinya. Falamma dana minal qaumi wajadahum qad sabaquhu ila fai'is syajarah. Maka ketika Rasulullah Wasallam mendekati kaum tersebut, ya, untuk beristirahat, juga untuk ikut makan, maka beliau mendapati mereka semuanya telah mendahului Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan naungan di bawah pohon. Jadi Rasulullah ingin mencari naungan di pohon tersebut, tapi semuanya sudah terisi, tidak ada lagi tempat kecuali tempat yang panas. Nah, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di tempat yang asalnya itu bukan naungan di bawah pohon. Falamma jalasa ma'ala fai'u syajarati alaihi. Maka tatkala beliau duduk, maka bayangan dari pohon tersebut itu mengarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallah. Qala lagi-lagi Bahira mengatakan, "Unzuru ila fai'i syajarah ma'ala alaihi." Perhatikan itu, bayangan ya, naungan pohon tersebut condong kepadanya untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari terik matahari. Maka ini kisah yang menunjukkan bahwa ini merupakan tanda-tanda bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diketahui oleh mereka. Bahkan Rasulullah ketika itu bersama dengan rombongan Quraisy, bersama dengan Abu Talib, Nah, dan dikuatkan lagi dengan bahira dengan tanda-tanda yang demikian meyakinkan. Nah, dan ini adalah riwayat yang dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Jadi dengan kejadian-kejadian itulah Bahira pun mengkhawatirkan jangan sampai bangsa Romawi akan menyakiti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun menasihati untuk dikembalikan anak ini. Ya, agar kemudian orang-orang Yahudi mereka tidak berbuat kezaliman atau berbuat jahat terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan benar demikian ketika mereka pulang Baru saja mereka kembali, tiba-tiba datanglah rombongan orang-orang Yahudi untuk mencari Rasulullah atau orang yang akan disangka bahwa dia akan menjadi seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melewati jalur tersebut dan bertemu dengan Bahira. Nah, kemudian berkata al hafidh Mukathir rahimahullah, "Tsumma kharaja thaniyan ila Syam." fi tijaratin li Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali kedua keluar menuju negeri Syam. Adapun pada perjalanan yang kedua ini beliau tidak lagi bersama dengan pamannya dan tidak lagi bersama dengan harta pamannya. Namun beliau keluar untuk membawa perdagangan milik Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Khadijah bintu Khuwailid yang kita ketahui bahwa beliau adalah istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan Khadijah bintu Khuwailid adalah seorang wanita yang salihah. Bahkan seorang wanita pilihan yang terbaik di antara wanita-wanita yang terbaik yang ada di dunia ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ini ruziqtu hubbah, Sesungguhnya telah diberikan padaku rezeki untuk mencintai Khadijah radhiyallahu taala anha yang selalu menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah dalam keadaan takut ketika awal kali beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan beliau mengkhawatirkan sesuatu terjadi pada dirinya maka Khadijah bintu Khuwailid inilah yang menenangkan Rasulullah alaihi salatu wassalam sehingga beliau termasuk di antara wanita terbaik, wanita pilihan. Di antara hadis yang sahih yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nisa'il alamin arba. Sebaik-baik wanita yang ada di alam ini ada empat. Maryam bintu Imran, Asia imratu Fir'aun, Khadijah bintu Khuwailid, dan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun hadis ini tidak menunjukkan pembatasan sebab di sana juga ada keutamaan-keutamaan yang lain yang dimiliki oleh para wanita salihat yang lainnya. Termasuk di antaranya adalah Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhumah. Oleh karenanya terjadi perselisihan di kalangan para ulama manakah yang lebih afdal, yang lebih utama. Khadijah bintu Khuwailid atau Aisyah. Namun pada hakikatnya masing-masing dari mereka memiliki keutamaan. Keutamaan Khadijah bintu Khuwailid terdahulunya dia bersama Rasulullah alaihi salatu Terdahulunya dia menemani Rasulullah SAW dan menemani Rasulullah SAW dalam masa-masa yang sulit di awal-awal ketika beliau menyebarkan Islam dan memiliki keutamaan yang banyak sekali. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha memiliki keutamaan yang lain di antara yang keutamaan ilmu di mana beliau banyak sekali memelihara ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat. ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar membawa perdagangan milik Khadijah binti Khuwailid. Jadi harta ini milik Khadijah. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengelolanya. Dalam istilah syarak ini disebut al mudharabah Disebut al-mudarabah. Dan ini salah satu model perdagangan di zaman jahiliyah yang dibenarkan di dalam Islam. Dahulu sudah menjadi kebiasaan mereka melakukan perjalanan perdagangan yang demikian. Ada seorang punya harta menyerahkan pada seorang yang ingin mengelolanya. Maka orang ini pun mengelola ya harta tersebut lalu kemudian keuntungannya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan antara pengelola dengan pemilik modal datang Islam dan Islam mentakrir membenarkan cara perdagangan yang demikian ma'a ulamiha maisarah ala sabilil khirat bersama dengan gulam miliknya Khadijah. Budak milik Khadijah yaitu Maisarah. Dengan cara qirat. Nah, qirat yang kita yang dimaksud yang kita sebutkan tadi yaitu al mudharabah Nah, faraha Maisarah ma baharahu min sya'nih. Maka maisarah pun melihat sesuatu yang menakjubkan dari keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Naam. al hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Isabah bahwa saya belum mengetahui ada satu riwayat yang jelas lam aqif ala riwayatin sariha anna Maisarah baqiya ila al Saya tidak mengetahui ada riwayat yang jelas yang menunjukkan bahwa Maisarah masih hidup ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Sehingga dari sini juga tidak diketahui apakah Maisarah sempat menjadi seorang muslim membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW atau tidak. Kata Al-Hafidh tidak ada riwayat yang jelas yang menunjukkan hal tersebut. Yang jelas Maisarah selama dalam perdagangan, perjalanan perdagangannya bersama Rasulullah SAW melihat hal-hal yang menakjubkan pada diri Nabi SAW. Faraja'a faakhbar sayyidatahu bima ra'ah. Maka beliau pun kembali lalu mengabarkan kepada tuannya yaitu Khadijah bintu Khuwailid apa yang dia saksikan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faraghibat ilaihi ayyatazawwajaha. Maka mendengarkan cerita dari Maisarah itu pun sehingga Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha sangat berkeinginan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya. لما fi في min al khair الذي jama'ahu Allah laha disebabkan karena apa yang diharapkan oleh Khadijah pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan padanya. Dia mengharapkan itu. Padahal Khadijah ini, ya, meskipun dia seorang janda, yang ketika itu dia telah berumur 40 tahun, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berusia 25 tahun. Perbedaan 15 tahun yang demikian jauh. Namun Khadijah memiliki keutamaan. Ya. Dari kalangan bangsawan. Nah. Dan dari kalangan orang yang terpandang. Belum lagi dari sisi e, kekayaannya. Nah. Ya. Kalau istilahnya orang Jawa itu ya. Dari bangsa keraton katanya. Darahnya itu darah biru. Ya ini dari kalangan orang yang terpandang. Sudah banyak orang datang ingin melamarnya namun tidak ada satu pun yang diterima oleh Khadijah radhiyallahu taala Namun ketika dia bertemu dengan Rasulullah alaihi salatu seorang pemuda yang jauh di bawahnya dan melihat keutamaan kebaikan yang dimiliki oleh Rasulullah alaihi salatu kejujurannya dan hal-hal yang diceritakan oleh Maisarah, maka ini yang menyebabkan dia sangat berharap agar kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Nah, wa fawqa ma yakhturu bi bali bashar. Ya. Dan di atas apa yang dibayangkan oleh seorang manusia dari kebaikan yang dimiliki oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dia bukan hanya sekedar sebagai seorang yang memiliki kejujuran semata. Sebab orang yang memiliki kejujuran banyak selain Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dia bukan hanya sekedar seorang yang memiliki keutamaan, memiliki akhlak yang mulia, namun lebih dari itu. Beliau ternyata menjadi seorang yang akan menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Jalla wa ala memilihnya menjadi seorang rasul dan menjadi khatam an-nabiyyin. Fatazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa lahu 25 sana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah radhiyallahu anha dalam keadaan Rasulullah masih berusia 25 tahun. 25 tahun. Berapa umur Khadijah? Hmm, ketika menikah dengan Rasulullah SAW, berapa umurnya? Ah, tahu. Berapa? Belakang. Berapa? Kum, kum, kum, kum. Berapa umurnya Khadijah? Ngomong apa itu? Yang keras, yang keras. Yang keras. Yang keras supaya yang lain dengar. 25 tahun seimbang dong sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelis, jelis, jelis. Ini orang-orang nggak perhatian. Kum, kum, anta. Ini, ini, ini. as Oh, iya, itu samin juga tuh. Ini, ini yang di depan, yang depan. Ah, ayo. Berapa umur Khadijah? Hah? 40. Rasul umurnya berapa? 25. Perbedaan umurnya berapa tahun? 15 tahun, masya Allah. Fadl, barakallahu fi. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak dari pernikahan keduanya. Semua anak yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya dari Khadijah. Kecuali satu Ibrahim. Ibrahim radhiyallahu an dari Maria Al-Qibtiyah Adapun yang lainnya dari anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya berasal dari Khadijah bin Khuwailid. Adapun yang lainnya dari istri-istri beliau tidak satupun yang menghasilkan. Wa kana wa kana Allah Subhanahu qad sanahu wa hamahu min Dan adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah memeliharanya dari semenjak kecilnya wa tahharahu min danasil jahiliyati wa min kulli aib dan mensucikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kotoran jahiliyah dan dari setiap aib yang ada di zaman jahiliyah oleh karena itu di zaman sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah menyembah patung beliau tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang jorok yang biasa dilakukan oleh kaum jahiliyah dahulu. Nah, sampai kemudian pada akhir-akhir ketika beliau akan diangkat menjadi rasul, maka dijadikan kecintaan pada beliau untuk berkhalwat di Gua Hira. Sebagaimana akan disebutkan pada pembahasan yang berikutnya. Wa manahahu kulla khuluqin jamil dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya setiap akhlak yang mulia hatta lam yakun yu'rafu baina qaumihi illa bil amin sehingga beliau tidaklah dikenal di tengah-tengah kaumnya kecuali dengan julukan Al-Amin, orang yang sangat terpercaya, orang yang dikenal dengan amanahnya. Lima syahadu min taharatihi wa sidqi hadithihi wa amanatihi. Karena apa yang mereka saksikan dari kesucian Rasul alaihi salatu wassalam dan kejujuran apa yang beliau sampaikan kejujuran, tutur katanya dan amanahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ma'asyar ikhwan rahimakumullah faedah yang besar sekali. Di antara faedah yang bisa kita ambil di sini bahwa seorang dai ketika dia mendakwahkan al-haq menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada yang lain hendaknya dia menjadi orang yang pertama yang mengamalkan apa yang dia sampaikan. Dan itu sangat memberikan pengaruh pada dakwahnya. Sebab orang akan melihat oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terus dibimbing dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala terjaga dari hal-hal yang buruk ini. Dan ini semuanya adalah merupakan persiapan beliau menjadi seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika beliau menyampaikan agama ini kepada manusia, maka mereka menjadikan Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai uswah. Sebagai uswatun hasanah, sebagai qudwah. Maka demikian pula seorang dai sepantasnya dia menjadi orang yang pertama mengamalkan apa yang dia sampaikan. Agar kemudian orang melihat apa yang diamalkan oleh orang menyampaikan tersebut. Mereka melihat dari akhlaknya, mereka melihat dari penangainya, lalu kemudian mereka melihat bahwa apa yang disampaikan sejalan dengan perbuatan dan amalannya. Namun kalau kemudian seorang dai dia menjadi orang pertama menyelisihi perkataannya, apa yang dia sampaikan berbeda dengan apa yang dia perbuat, maka tentu mereka akan meninggalkannya dan akan menjauh darinya. Dan tentu mereka akan mengatakan kalau dia saja dia tidak melakukan. Gimana dia akan menyampaikan pada orang lain sesuatu yang dia sendiri tidak melakukannya. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Baik, sampai di sini ya, kawan. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.